Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya atau yang berikutnya mengenai permasalahan yang ke-83 Qala al-Imam al-Mujaddid Al-Allamah al syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al najdi al tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu salisatu wa samanun permasalahan yang ke-83 Ittikhadul kuburi a'yadan mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat hari raya Nah, atau menjadikan hari raya dikunjungi tiap tahun sekali atau dua kali atau yang semisalnya Qala al syaikh Shalal Al-Fauzan faqabullah Naam dalam sarahnya itu al-a'yadu jam'u 'idin. A'yad itu bentuk jamak daripada mufrad 'id. Tadi a'yad itu jamak, mufradnya 'idun. Wa huwa ma yatakarraru wa ya'ud. Artinya adalah sesuatu yang terulang-ulang dan diulangi atau sesuatu yang terulang-ulang dan kembali. Wa yang yanqasimu ila qismain, yang mana Naam barakallahu fikum id tersebut terbagi menjadi dua. Idin zamaniyan, nam id sesuatu yang terulang-ulang atau sesuatu yang diulangi Naam yang sifatnya zamani dalam artian berkaitan dengan waktu. Ka'id Ramadan wa Idul Adha seperti Id Idul Fitri. Nah, barakallahu fikum Idnya Ramadan dan juga Idul Adha. Nah, itu kan ada waktu tersendiri. Id Ramadan pada satu Syawalan itu, Idul Adha pada Nah, barakallahu fikum 10 Dzulhijjah kan itu. Nah, barakallahu fikum. Al-qismu tsani pembagian yang kedua Idin makaniyin yaitu nah barakallahu fikum nah sesuatu yang diulang-ulang atau terulang-ulang namun bentuknya ada tempat. Ya, tempat dijadikan apa? Tempat tersebut dijadikan hari raya. Nah, dalam artian setiap setahun pada kumpul di situ misalkan, di tempat tersebut misalkan, naywan am seperti itu. Jadi ini terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua. Nah, ini yang sifatnya zaman zamani itu berkaitan masalah waktu ya, yang sesuatu yang diulang-ulang dalam setahun dua kali misalkan. Nah, dua kali itu maksudnya yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, itu berkaitan dengan salah waktunya. Yang kedua adalah Id yang sifatnya tempat. Tempatnya itu nam diperingati atau tempat tersebut orang-orang berkumpul di situ setiap sekali misalnya, setiap tahun sekali misalkan. Nah, itu. Kita lihat sini. Idun makaniyyan wa huwal makanu alladhi yujtama'u fihi 'ala madari sanah aw 'ala madari al-usbu' aw 'ala 'ala madari syahr. Yaitu tempat yang dilakukan perkumpulan di situ, pertemuan di situ Nah, barakallahu fikum setiap kali putaran tahun atau setiap kali setahun sekali atau sepekan sekali atau sebulan sekali, yustama'u fihi ibadah mereka berkumpul di situ untuk ibadah. Ya, padahal apa? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda "La taj'alu qabri 'idan." Jangan kalian sekali-kali menjadikan kuburanku itu 'id, yaitu tempat yang dijadikan perkumpulan di situ. Yakni makanan istima' haulah, yaitu tempat untuk berkumpul di sekelilingnya wal uqufi ya, wal ya dan tempat untuk apa? Untuk na'am barakallahu fikum beriktikaf, berdiam diri di sekelilingnya tersebut. Wa taraddudi alaihi dan tempat yang sering dikunjungi. Nah, jangan menjadikan seperti itu. Wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Dan berdoalah kalian untukku. Nah, dimanapun kalian berada. Salat di sini bukan salat yang diawali dengan takbiratul ihram di akhir dengan salam bukan ya. Namun salat di sini yang diinginkan secara bahasa. Karena salat secara bahasa adalah doa Nah, as-salatu lughatan doa. Nah, salat secara bahasa maknanya doa. Berarti sallu alayya maksudnya berdoalah kalian untukku. Nah, agar aku mendapatkan sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Nah, manapun kalian berada, sesungguhnya doa kalian akan sampai kepadaku. Walaupun tidak tidak tidak di kuburan, walaupun kita berdoanya tidak di kuburan. Naam. Falaysa lis-salati 'ala rasul 'inda qabrihi khasiyat khasiyatun. Kata beliau, Nah, maka tidaklah eh, maka tidaklah doa itu nah harus eh, atau doa untuk Rasulullah itu harus di kuburannya. Secara khusus itu enggak harus. Nah, falaisa salat yang 'ala Rasul 'inda qabrihi khasiyatun. Maka bukanlah kekhususan, bukanlah suatu kekhususan nah berdoa untuk Rasulullah itu di kuburannya. Bal salli 'alaihi, bahkan berdoalah untuknya fi ayyi makanin fil masyriq atau fil maghrib, di tempat yang mana saja, berdoalah untuk Rasulullah di tempat yang mana saja, mau di masyriq eh, barakallahu fikum di arah timur atau fil maghrib atau arah barat fi ayyi makanin salli ala rasul wa yablughuhu dzalik di tempat mana saja berdoalah untuk Rasulullah nam saya akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takrari ziyaratihi wal julus indah dan juga mengulang-ulangi ziarah, sering berkunjung ziarah di kuburan tersebut atau ke kuburan tersebut dan duduk di sisinya minat tikhadihi dan ini termasuk bentuk menjadikan na barakallahu fikum tempat tersebut sebagai hari raya atau tempat nah barakallahu fikum untuk merayakan eh, nah ritual tersebut. Wahwa ulu ila syirki yang seperti ini nanti akan dikhawatirkan menghantarkan kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyah yattakhiduna qubur salihin a'yadan. Maka orang-orang jahiliyah mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh a'yadan tempat-tempat berkumpul. Nah, Allah musta'an. Yastami'una haulaha wa yaqufuna 'indaha. Mereka berkumpul di sekelilingnya dan mereka pun berdiam diri dengan i'tikaf di sisinya. Kama huwal ana hasilun 'inda qabril badawi wa ghairihi sebagaimana yang sekarang terjadi yang ada di sisi kuburannya Al-Badawi. Al-Badawi salah satu tokoh sufi, salah satu tokoh sufi yang diagungkan. Dan yang selainnya, ya ya'tihi az-zuwaru min kulli makan, datang kepada kuburan tersebut kuburan Al-Badawi, nampara para zuwar itu para tamu dari seluruh tempat wa mereka duduk di situ wa subuna al-khiyam dan mereka bahkan apa membikin kemah-kemah wa bahwana dzabaih dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan wa yuqimuna al-ayyam dan juga mereka mendirikan atau nah, merayakan ritual-ritual beberapa hari di situ inda qabril badawi au ghairih di sisi kuburan badawi atau yang selainnya wa hadha min dinil jahiliyah ini termasuk bentuk atau agama orang-orang jahiliyah Wa idza kana qabru Rasul sallallahu alaihi wasallam manhiyan 'anil istima' haulahu wa taraddudi fihi, fa kaifa bi qabri ghairihi? Dan apabila kuburan Rasulullah saja dilarang untuk berkumpul, nah barakallahu fiikum sering menziarahi atau sering mengunjunginya di situ, itu ada dilarang, nah sering datang ke situ dilarang, bagaimana dengan kuburan yang lainnya? Li'anna hadza wasilatun min masail syirki. Karena perbuatan seperti ini merupakan wasilah perantara yang bisa menghantarkan atau perantara Nah, barakallahu fikum daripada perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena itu kita dilarang sengaja ziarah atau pergi safar jauh. Nah, barakallahu fikum ziarah tempatnya kecuali apa? Di tiga tempat saja. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh atau safar nah dalam rangka tempatnya yang ziarah, kecuali di tiga masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Na'am wa Masjid Al-Aqsa wa Masjid Al Aqsa wa Masjid Hada. Di Masjidil Haram Masjid al Aqsa dan Masjid, Masjid Nabawi barakallahu fikum. Nah, selain itu dalam rangka ziarah tempatnya dilarang. Adapun kita ziarah saudara kita, ziarah bapak kita, ziarah ibu kita misalkan yang tinggal di jauh sana itu ziarah bukan tempatnya. Bukan semata-mata kita menziarahi tempatnya tapi menziarahi orangnya. Adapun ziarah orangnya itu nas ada dalilnya dari hadis Abu Hurairah dan juga yang selainnya. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Nah barakallahu fikum suatu ketika, na barakallahu fikum ana rajulan zara akhanahu fi qaryatin ukhra." bahwasanya ada seorang yang dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Taala mengutus seorang malaikat agar mendatangi apa? orang tersebut. Falamma ata'alaih kemudian ketika datang kepada orang tersebut faqal malaikat tersebut mengatakan, "Aina turid? Mau kemana kamu?" "Uridu akhan li fi hadil qaryah." Aku ingin menjumpai saudaraku di kampung ini. Kemudian malaikat tadi utusan Allah Taala tadi menanyai, "Fahal alaihi min?" na'am fahal laka alaihi na barakallahu fikum hal alaihi syai' tarubbuha alaihi aw fahal na fahal alaika fahal alaihi tarub fahal alaika syai syai tarubbuha alaihi apakah ada na barakallahu fikum sesuatu yang kau harus berbelas budi kepadanya na barakallahu fikum nam kemudian dia mengatakan nam la ghairu anni ahbabtuhu fillah tidak Nah, barakallahu fikum, hanya saja kami atau aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengziarah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik." Nam bi Allah qad ahabbak. Eh, sesungguhnya aku adalah nam utusan Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan kepadamu dan juga mengkabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu kama ahbabtahu fi sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ketika malaikat itu datang melihat orang tadi, ditanya, eh, "Fahal min ni'matin tarubbuha alaih?" Naam, apakah kamu punya balas budi kenikmatan yang kamu harus membalasnya? Kata orang tersebut, "La, ghairu anni ahbabtuhu fillah." Enggak ada, enggak ada balas budi wala syai. Cuman nah barakallahu fikum aku menziarah itu karena cintaku karena Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala na'am seperti itu. Akhirnya malaikat nanti mengatakan fa ini rasulun ilaika rasulullah ilaik. Na'am bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Na'am. Bahwasanya Allah taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai enam saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah jami'an. Jadi kita ziarah saudara kita dan semisalnya itu bukan semata-mata tempatnya, namun yang kita ziarahi adalah orangnya itu ada dalilnya. Ataupun kalau ziarah tempatnya barakallahu fikum tidak disyariatkan tidak disyariatkan kecuali di tiga tempat tadi itu barakallahu fikum. Naam. <coughs> Alhamdulillah. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, naam, walamma sa'ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara an yanhara ibilan bibuana. <coughs> Naam, dan tatkala ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bernadar ingin menyembelih enam unta di sebuah tempat namanya Buanah, ismun maudhi' yaitu tempat nama, nama sebuah tempat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah mengatakan, "Hal kana fiha watanun min awsanil jahiliyah yu'bad?" Apakah di situ ada berhala daripada berhala-berhala jahiliyah yang disembah di tempat tersebut? Qalu la, tidak ada. Olah. Nah, kemudian setelah itu barakallahu fikum wa Naam, setelah itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, Rasulullah tanya lagi, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim ay istima'un?" Apakah di sini? Nah, di situ ada. Nah, barakallahu fikum, hari raya daripada hari raya mereka. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, kemudian orang tersebut pun menjawab apa? Mengatakan, "La, tidak ada." Eh, qala hal kana fiha wa'idun min a'yadihim ay istima'un yastami'una fi? Apakah di situ di tempat tersebut ada semacam id ya, dalam artian diulang-ulang berkunjung situ tempat berkumpul situ orang-orang berkumpul di situ qalu enggak ada qala aufi binadrik tunaikanlah nadarmu fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah karena sungguhnya tidak ada penunaian nam tidak ada boleh ditunaikan untuk nadar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wala fi ma la yamliku ibnu adam dan juga tidak boleh ditunaikan tidak boleh menunaikan nadar nam pada perkara yang bukan atau yang tidak dimiliki oleh ibnu adam na'am Ya, dalam artian perkara yang tidak dimampu oleh Ibnu Adam. Nah, jadi kalau nadar maksiat tidak boleh ditunaikan namun cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nadar perkara yang taat namun dia perkara itu memberatkan bagi dirinya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah taala semampunya. Naam. Karena hukum nadar sendiri hukumnya apa? Nah, barakallahu fi makruh kalau mengikat nadar dan semisalnya hukumnya makruh karena apalagi nadar yang bimuqabil. Nazar dengan diiringi dengan imbalan. Misalnya kalau seandainya aku sembuh, aku akan menyembelih ini. Nah, ada mukabil. Dalam artian kalau syaratnya kalau sembuh kalau nggak sembuh, kalau aku nanti bisa haji, aku akan nyembelih sapi, aku bagikan tetangga misalkan. Itu ada apa? Ada mukabil, ada balasannya kalau seandainya bisa haji misalkan. Nah, seperti itu hukumnya adalah makruh karena Rasulullah mengatakan, "Na'am dikarenakan yang namanya nadar itu la istakhraju nam Na'am barakallahu fikum. Na'am minal bakhil, la istakhraju illa minal bakhil. Na'am barakallahu fikum. Tidaklah keluar darinya Nah barakallahu fikum atau la istakhraju bihi. Nah barakallahu fikum minal bakhil. Maksudnya apa? Maksudnya tidaklah keluar kecuali dari orang yang pelit. Nah barakallahu fikum seperti itu. Asyahid syahidnya qawluhu hal kana fiha idun min ayadihim. Apakah di situ ada na'am barakallahu fikum hari raya? Na'am daripada hari raya hari raya mereka dalam artian dijadikan tempat perkumpulan di situ. Fadalna ay idun makaniyun Fadalna ala annahu la yajuzu ittikhadhu makanin mukhasas yang ibadah maka ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan menjadikan tempat dikhususkan untuk ibadah illa ma wa rasuluh kecuali tempat yang Allah dan rasulnya dikhususkan kecuali tempat yang Allah dan rasulnya mengkhususkannya adapun na barakallahu fikum tempat yang dikhususkan eh, per individu Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkan maka tidak diperbolehkan. Adapun tempat-tempat yang Allah telah khususkan Rasulnya khususkan maka boleh bolehkan masjid seperti masjid-masjid wa masjid hajj wal umrah seperti enam syiar-syiar haji dan umrah seperti sofa dan Marwah dan semisalnya wa ma'adaha dan juga yang selainnya fal ardu kulluha sawa maka bumi semua itu sama wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan suci. Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, tidak boleh mengkhususkan tempat-tempat tertentu nah sebagai atau tempat untuk ibadah melainkan apa kecuali kalau seandainya tempat tersebut adalah Allah dan Rasulnya mengkhususkannya barakallahu fikum Allah alam Walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik.